Sedangkan secara istilah dalam pengertian usul fiqh nasr adalah menghilangkan hukmi, hukmi dalilin syar'iyyan hukum satu dalil syar'i kata-kata raf'u menghilangkan ini menunjukkan bahasanya yang menasar itu tentu belakangan atau gampangnya sesudah yang dihapus. Karenanya eh, oleh karena itu belakang menggunakan kata-kata rafu hukmin menghilangkan hukum. Ini mengisyaratkan bahasanya yang meng, eh, yang menasar itu belakangan daripada yang dihapus, daripada yang dinasar. Yang dimaksud raf'un di sini tahyir. Mengubah. Mengapa kalau digunakan kata-kata raf'un untuk mengisyaratkan bahasanya yang menghapus itu dalilnya ada sesudah dalil yang dihapus ada. Makna raf'un di sini terjil mengubah dari hukum wajib menjadi mubah atau dari hukum mubah atau eh, hukum haram masalah misalnya Fakau jamin talika maka tidak termasuk nasab Takhaluful hukmi tidak berlakunya hukum Li bawah disyartin karena hilangnya syarat atau adanya manik faktor pencegah Contohnya yartafi tidak ada wujud zakat, kewajiban untuk mengeluarkan zakat di naqsin nisab karena kurangnya nisab harta. Nisab kambing 40 ekor, kambingnya belum sampai 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan tidak wajibnya zakat untuk orang ini tidak disebut nasab Karena hukum ini tidak ada disebabkan tidak lengkapnya syarat. Sedangkan yang namanya nasr itu mengubah secara total yang mula mubah menjadi haram dan itu untuk berlaku untuk semuanya. Itu contoh yang fawati syartin atau wujud mani, contoh yang wujud mani tidak wajibnya sholat liwujudul haid karena adanya haid bagi seorang wanita ya, tidak sholat tidak wajibnya sholat untuk seorang wanita karena haid itu tidak yusama naskhan tidak bisa disebut nasakh dan menurut istilah para ulama usul fikih, para ulama mutaakhirin taksis itu bukan termasuk nasr taksis itu bukan termasuk nasr di diletakkan di bab yang berbeda setelah kita lewati bab taksis dan nasr itu dan taksis tidak termasuk nasr itu menurut uh, ulama mutaakhirin para ulama-ulama usul fikih mutaakhirin akan tapi kemudian menurut ulama salaf mereka terkadang menyebut tafsir dengan istilah nasr. Nah, ayat ini dinasr dengan ayat itu. Semacam perkataannya Ibnu Abbas. Terkadang beliau mengucap mengatakan ayat ini dinasr dengan ayat itu. Maka kita perlu apa maksud nasr dalam istilah para ulama salaf? Terkadang maknanya adalah taksis, takyid. Takyid itu juga terkadang disebut dengan nasr. Oleh karena itu ketika orang itu tidak mengenal istilah ulama salaf, mereka tahunya nasr itu bagaimana pengertian ulama kota akhirin, kemudian membaca riwayat dari Abbas ayat ini dinasab dengan ayat ini maka dianggap ayat ini sudah tidak berlaku nah ini keliru ini pemahaman yang tidak benar bahkan nasab dalam ilama istilah para ulama salaf mencakup nasab dalam istilah para ulama mutaakhirin mencakup istilah taksin mencakup istilah takyid Kenapa oleh para ulama salaf taksis disebut dengan nasab? Karena prinsip dari kemudian nasab itu kan mengubah hukum. Nah, dalam taksis itu jika kita temukan pengubahan hukum meskipun tidak total. Di taksis itu adalah nasab justi, Nasab namun parsial Sedangkan nasr dalam pengertian ulama mutaakhirin, nasabnya adalah nasr kuli total. al murabi Kaulina yang yang dimaksud dengan ucapan kami atau menghilangkan lafadznya itu lafadz dari syar'i. Karena nasr itu ada tiga macam. Dilihat dari apa yang dinasr, maka nasakh itu ada tiga macam. Yang pertama lil hukmi duna lafzi. Nasakh hukum, hukumnya yang dihapus duna lafzi namun lapatnya tidak, lapatnya tetap ada. Au bil aksi yang kedua sebaliknya. Yang dihapus yang dihilangkan adalah lapatnya namun hukumnya tetap berlaku. Yang ketiga lauma jami'an. Dua-duanya jami'an sekaligus hukumnya dihapus dan lafaz hukumnya juga dihilangkan. Sama saya tidak sebagaimana akan uh, akan dijelaskan. dalil minal kita sunnah nasr itu harus pakai dalil dari Quran dan sunnah. Maka tidak termasuk nasr ma ada huma minal adillah dalil-dalil ada huma selain kita sunnah ijma dan kias maka tidak bisa dan tidak ada nasr disebabkan ijma dan qiyas. Karena pemilik syariat adalah Allah dan Rasulnya. Maka ketika kemudian ditetapkan satu syariat, satu aturan, maka yang bisa menghilangkan, menghapusnya tentu adalah juga Allah dan Rasulnya. Sehingga harus Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Kemudian nasah itu jaizun aklan. Boleh secara akal, mewakilkan syar'an dan terjadi secara syar'i. Amma jazu aklan adapun bolehnya nasah secara akal, maka beliau sebutkan dua alasan. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala di lah, di tangannya lah al-amru hak mengatur walau hukmu dan miliknya milik Allah lah al hukmu menetapkan satu hukum karena dia adalah Arab al Malik sang pemilik falahu maka Allah memiliki hak untuk menetapkan bagi hamba-hambanya matak tabi hikmatuhu apa yang dituntut oleh hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah Wahal yang nau al aklu apakah akal melarang seorang pemilik ayat murah memerintahkan mamlukahu budaknya bima arah dengan apa yang di, diinginkan oleh sang pemilik ada orang punya budak kemudian dia suruh budak-budak ini eh, budak ini untuk ini untuk itu apakah itu telah secara akal tidak bebas dia mau diperintah apa saja demikian maka mimbabil aula Allah Subhanahu wa taala karena kepemilikan budak terhadap budak pemilik budak terhadap budaknya adalah kepemilikan yang terbatas tidak bersifat mutlak sedangkan kepemilikan Allah terhadap makhluknya adalah kepemilikan yang mutlak maka jika kemudian pemilik budak saja secara akal boleh mengubah aturan diperintahkan begini kemudian nggak jadi jadi begitu maka apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, summa kemudian sesungguhnya tuntutan hikmah Allah dan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya adalah Allah mensyariatkan untuk hamba-hambanya mayaklam apa yang Allah ketahui bahasanya di dalamnya ia mematoleh dinihim bisa menegakkan kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Bermasalah dan kemaslahatan itu tak salib berbeda-beda, berubah-ubah, bihasabil ahwal tergantung keadaan dan zaman. Fakat yakunul hukmu maka boleh jadi satu hukum di satu waktu dalam atau dalam satu keadaan aslah lebih baik itu yang terbaik untuk hamba dan ada gairuhu hukum yang lain di waktu di satu waktu dan keadaan yang lain aslah itu yang lebih baik bagi seorang hamba atau sebagai manusia dan Allah maha tahu dan maha bijaksana ini ada dua alasan yang beliau sampaikan menunjukkan bahasanya nasr itu jais aklan yang kedua dalam nasab itu berkaitan dengan maslahat. Hukum A itu maslahat di waktu kemarin. Akan tapi tidak maslahat di waktunya di waktu sekarang. Maka menurut akal ya harusnya kemudian diubah. Akal tadi yang berhak mengubah hanyalah syariat karena nasr itu hanya Quran dan sunnah saja. Ya, sebagaimana anggapan orang-orang liberal, mereka menurut mereka nasr itu tidak hanya dengan Quran dan sunnah, dengan kemudian dengan akal juga boleh, dengan akal juga boleh kata mereka. Itu usul fikih mereka. Boleh nasab dengan akal. Maka kemudian mereka katakan menurut akal ini sudah tidak lagi patut di zaman ini. Hukum ini sudah tidak patut lagi di zaman ini, tidak relevan, maka mereka tolak. Ini maka eh, maka satu hal yang perlu diperhatikan adalah nazar itu hanya dengan Quran dan Sunnah. Selain Quran dan Sunnah nggak bisa kemudian menghapus. Dan nah karena nazar itu hanya dengan Quran dan Sunnah maka tidak ada nazar setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsekuensi dari nazar itu hanya dengan Quran dan Sunnah. Konsekuensinya setelahnya wafatnya Rasul tidak ada nasab. Tidak ada manusia yang berhak untuk menetapkan bahasa ini dihapus dalam hukum itu. Sudah dihapus. Karena sudah tidak ada lagi Quran dan sudah tidak ada lagi hadis, Rasul sudah wafat. Kenapa beliau kemudian memberikan pembahasan khusus yaitu nasar adalah boleh secara akal? Jawabannya adalah untuk kemudian membantah sebagian orang yang memiliki pendapat kalau nggak boleh nasar semacam orang-orang Yahudi di antara kemudian pendapat mereka adalah menolak nasar itu sebagai alasan mereka untuk kemudian tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Maka mereka katakan, nah. mereka katakan bahasanya tidak ada nasak untuk hukum Allah. Ya sudah Taurat itu sudah maksimal. Nggak bisa kemudian ada kemudian hukum yang lain. Ya kemudian mengubahnya mereka katakan kalau kemudian ada nasar itu boleh maka akan maka ini menunjukkan berarti Allah itu nggak cerdas dulu ini kemudian bikin aturan seperti itu kok dipikir-pikir nggak cocok kemudian diubah itu kata mereka maka jawabannya adalah Allah sudah tahu kalau di waktu ini aturan yang cocok adalah seperti ini, sesudah itu aturan yang cocok adalah seperti itu. Di, eh, di awalnya aturan yang cocok itu adalah dilarang ziarah kubur secara mutlak, kemudian setelah itu kemudian diperbolehkan ziarah kubur. Atau kalau ini adalah yang maslahat di waktu ini dan dan ini yang maslahat untuk di waktu yang kedua. Namun curangnya orang-orang Yahudi mereka katakan bahasanya syariat Musa itu menghapus syariat-syariat sebelum Musa. Ya, kan curang. Mereka katakan apa? Tidak ada nasab untuk Taurat, untuk hukum Allah karena itu berarti Allah tidak cerdas, bodoh. Nah, dengan kerja untuk kemudian alasan untuk tidak beriman dengan Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka katakan Bahasanya kemudian semua hukum yang dibawa oleh para nabi sebelum Musa yang kemudian bertentangan dengan Taurat itu terhapus. Ya kan berarti akhirnya eh, apa? Mereka sebenarnya mengakui nasakh juga. Akan nah, nasakh yang mereka akui itu nasakh yang menguntungkan mereka. Dan nasakh yang tidak mereka akui adalah nasakh yang dirasa merugikan. Wa maqalu syar'an falil adillah minha kalu ta'ala manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi minha aw mithliha. Wa kalu ta'ala al'ana khaffafa 'ankum fal'ana bashiruhunna fa inna hadha nafsun fi taghyiril hukmi asabiqi. Wa kalu sallallahu alaihi wasallam kuntum nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Fa hadha nafsun بنسخ النهي عن زيارة القبور ما يمتنع النسخ فيما يأتي الأخبار apa-apa, itu muskilah atau kebian yang paling sering terjadi hilang halaman itu kalau fotokopi ya ya kalau cetakan itu hilang halaman tuh ya kemungkinannya lebih apa sedikit sampai kemudian hilang halaman kecuali memang kesetakannya itu memang gemar ya. Yang tanya anas rufi mayati al akbar di ana naskha mahallahu atau mahalluhu al hukmu wali ana anna naskha ahadil khabairaini yastalzimu ayakuna ahaduhuma kadiban wal kadhibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulih Allahumma ila ayakun al hukmu ata fi suratil khabar falamtani'u naskuhu ka qouli ta'ala yang kumingkun isruna sabiruna yaglibu mi'atain fa in ada fa in hadha khabaran ma'nahu al amru walidza jaa nasruhu fil ayati allati ba'daha wa yaqulu ta'ala al'ana khaffafa Allah ankum wa 'alima anna fikum dha'fa sayakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain Al-akam allati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makanin katauhidi wa usulil fiqhi wal usulil imani wa usulil ibadati wa makarimil akhlaqi minas sidqi wal ifafi wal karami wal syaja'ati wa nahwi dzalika fala yumkinu naskhul amri biha wa kadzalika la yumkin naskhun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin kasyirki wal kufri wa masawi'il akhlaqi minal kadhibi wal fujuri wal bukhli wal jubni wa ghair dzalika Id asyara'i'u kulluha lima salil ibadi Wadab ilma fasidi anhum Adapun wakil terjadi secara syar'i maka dalilnya yang pertama adalah ayat di surat Al-Baqarah Allah katakan manan fakmin ayat ini tidaklah kami hapus satu ayat atau kami melupakan satu ayat dari ingatanmu Nah, maka kami datangkan yang lebih baik atau semisalnya atau semisalnya yang, yang dimaksud lebih baik di sini boleh jadi kemudian tidaklah mesti lebih baik di sini adalah lebih ringan. Tidaklah yang dimaksud dengan lebih baik di sini adalah lebih ringan. Boleh jadi kemudian lebih baik itu dengan lebih berat. Karena dengan lebih berat itu pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih ba lebih banyak itu juga lebih berat. Namun bisa juga bikhairin di sini uh, adalah lebih ringan. Maka bikhairin dalam uh, ayat ini mencakup dua pengertian yaitu lebih baik dari sisi Eh, pelaksanaannya yaitu karena lebih ringan lebih enak bagi kita dan boleh jadi juga lebih baik di sini adalah lebih baik dari sisi pahalanya yaitu dengan kemudian yang lebih berat Kemudian dalil uh, yang kedua yaitu tentang ayat di surat Al-Anfal yang disebut ayat al musabara yang disebut ayat al musabara pertama kali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang tentara muslim untuk mengalahkan 10 orang tentara kafir kemudian Allah kemudian ringankan hukum tersebut ini lebih baiknya dan sisi lebih ringan ya kan lebih baiknya di sini sisinya lebih ringan Allah wajibkan satu orang tentara muslim harus bisa mengalahkan dua orang tentara kafir. Dan Allah katakan untuk pengubahan tersebut Allah katakan al-ana khaffafallahu ankum ba alima anna fikum dha'fa. Sekarang ini Allah telah berikan keringan untuk kalian dan Allah sadari kalau kalian itu e, memiliki kelemahan. Maka cukuplah kemudian satu banding dua Maka kata-kata al-an itu jelas tegas menunjukkan kalau ini adalah nas. Yang ayat yang yang lain yang merupakan nas sarih tegas menunjukkan dengan nasr cuman Allah di surat Al-Baqarah tentang masalah puasa. Fal ana Sirhuna, wabtaru maka taballakum. Maka sekarang ini silahkan kalian pergauli istri kalian di malam hari puasa. Dan ini adalah lebih ringan karena dulu orang itu harus kemudian eh, karena waktu untuk makan itu cuma tak maghrib maghrib sampai isya maka kemudian Allah panjangkan waktu boleh makan ketika puasa dari tenggelamnya matahari atau waktu maghrib sampai kemudian terbit fajar bahkan fajar itu yang fajar yang tani maka ini lebih ringan Fa'ina hada maka maka hal ini yaitu kata-kata al-an dan ayat berikutnya fal-an Nafsun adalah nas, nas itu satu kata yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna. Kalimat yang tegas fitahil hukmi yaitu terubahnya diubahnya hukum yang sudah lewat. Dan sabda Nabi SAW Dulu aku melarang kalian anziaratil kubur untuk berjarah kubur secara mutlak, yaitu ketika di di fase Mekah Demikian penjelasan Syekh Al-Albani di Ahkamul Janaiz. Ya, ketika kemudian fase Mekah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, kaum muslimin itu dilarang untuk ziarah kubur mutlak. Fazuruha maka silakan kalian mengunjunginya. Maka fazuruha di sini adalah nas Kalimat yang tegas menunjukkan terhapusnya larangan dari anjaratil kubur, dari jarak larangan jarak kubur. Jika ada yang bertanya, mana dalil yang dinasak oleh hadis ini? Maka jawabannya kita tidak tahu, memang tidak tahu nas hadis yang isi hadis tersebut melarang jalan kubur. Kita tidak mendapatkan memang tidak mendapatkan teks hadis yang menunjukkan sabda Nabi SAW melarang jalan kubur secara mutlak. Akan tapi kita yakin adanya hal tersebut berdasarkan kabar dari Nabi SAW. Nah, karena dalam hadis ini ada kabar tentang hal tersebut. Kuntu nahai tukum anjaratul kubur. Nah, kuntu nahai tukum anjaratul kubur itu bukan mansoh dari fazuruha. Nah, fazuruha itu kan nasih, menghapus. Mana yang dihapus? Jawabannya bukan kuntu nahai tukum anjaratul kubur karena kuntuna hadu anjir kutil kubur bukan dalil atau nas yang menunjukkan Nabi melarang ziarah kubur, namun dalil yang menunjukkan mengisyaratkan kalau Nabi pernah melarang untuk ziarah kubur. Maka fazuruha itu adalah dalil yang menghapus satu hukum yang terkandung dalam hadis dan isi hadis tersebut adalah larangan untuk uh, ziarah kubur secara mutlak mengingat hadis kuntu nahaitukum tukum anjaratil kubur. Kemudian hal-hal yang terlarang untuk terjadi nasr. Yang pertama kalimat berita atau berita Nas, yang namanya nasr tempatnya adalah hukum hukum satu dalil Lihat aja definisinya Rokmu hukmi dalilin Maka berarti berdasarkan definisi tersebut Tidak ada nasab dalam masalah khobar Dalam masalah berita Yang kedua Nasab salah satu dari dua khobar Yang satu menasar yang lain Ya saja mengharuskan bahasanya yang satu itu adalah bohong, yang satu benar. Ya. Kabar pertama mengatakan A itu pergi dan setelah itu kemudian dikatakan B eh, oleh kemudian dikatakan A tidak pergi. Maka tidak bisa kemudian B yang kalimat kedua ini menghapus kalimat yang pertama. Jika itu datang dari Allah tidak mungkin. Tidak, karena apa? Allah tidak mungkin bohong. Dan kalau kemudian manusia ya mungkin saja diralat. Serta dibilang gini diralat dan jadi bilang demikian yang benar nah kalau untuk Allah tidak mungkin karena, karena jika kemudian satu berita itu kemudian ada ralat dalam berita maka salah satunya itu ada yang sesuai dengan realita itulah yang benar dan ada yang tidak sesuai dengan realita dan itulah ya, kebohongan jadi karena nasr salah satu dari dua berita yang saja mengharuskan yang satu bohong Wal kadzib mustahil fi akhbarillah dan tidak dan bohong ada satu hal mustahil dalam berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali Allahumma di sini untuk takkit kecuali ayat ayakunal hukmu kecuali jika hukumnya itu datang dalam bentuk berita karena terkadang dalam dalil itu ada khobar bimakna insya nah, yaitu kalimat berita mun maknanya perintah Nah kalau kemudian kalimat tersebut kalimat perintah namun maknanya perintah, fala yang tani maka tidak tidak mungkin, artinya mungkin nasuhu terjadi nasakh. Contoh yang kalimat berita maknanya perintah, jika kalian 20 yang orang sabar maka bisa mengalahkan 200. Satu banding sepuluh Fa inna hadha maka hal ini adalah khobar namun maknanya perintah. Oleh karena itu ja'anasku ada nasahnya di ayat sesudahnya. Al-ana khaffafa ankum. Eh, itu kurang Allah ya. Al-ana Allahu ankum. Sebagaimana yang di atas. Atau sudah benar di situ? Al-ana khaffafallahu ankum sekarang Allah telah berikan keringan untuk kalian wa alima anna fikum dha'fa dan Allah tahu bahasanya pada diri kalian ada kelemahan. Maka jika kalian adalah mi'atun sabiratun 100 orang yang bersabar, maka bisa mengalahkan 200. Maksudnya harus bisa mengalahkan 200. Karena kalimat berita di sini maknanya adalah perintah. Maka kita maka kaum muslimin punya kewajiban kemudian melatih dirinya mempersiap sehingga punya e, punya kemampuan minimal satu orang mengalahkan dua orang ketika dalam peperangan dan e, karena Allah menyatakan 100 yang bersabar dengan catatan itu bisa mengalahkan 200. Nah, kalimat berita di sini maknanya adalah perintah. Dan hukum-hukum yang adalah merupakan maslahat di setiap zaman dan tempat. Contohnya tauhid. Allah itu esa itu sejak dari syariat Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Tidak pernah kemudian ada nasakh. Allah itu berada di atas ars itu akidah sejak Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir. Wa iman dan dasar-dasar iman iman pada malaikat itu dimana oleh semua umat dan pokok-pokok ibadah dan akhlak-akhlak yang mulia yaitu asidq kejujur al-ifaf nah. eh, al-ifah ifah itu kata Syaimin di Sarah Riyadus Salihin ada dua macam pertama al ifah itu an syahwatil farji menjaga diri eh, berkenaan dengan syahwat farji itu tidak melakukan penyimpangan seksual yang mencari kepuasan biologis dengan cara-cara selain yang Allah per perbolehkan. Yang kedua adalah al-ifah an syahwatil batni. Ifah dari syahwat perut itu tidak memasukkan ke dalam perut sembarangan makanan akan tapi dipilih makanan-makanan yang benar-benar steril dari barang haram wal dan dermawan bersajah pemberani dan semacam itu Fala yang tidak mungkin ada nasar untuk perintah biha dengannya perintah untuk jadi seorang pemberani untuk jujur tidak mungkin ada nasr seperti ini demikian juga lah yang tidak mungkin nasr menasar larangan yang larang bak, e, eh, melarang ama sesuatu yang buah kopi adalah satu hal yang jelek eh, di setiap zaman dan tempat semacam syirik tidak ada nasar untuk syirik, untuk larangan syirik, larangan kufur dan masawi akhlak, akhlak-akhlak yang tercela bohong, al-fujur, ya, durhaka, suka melakukan maksiat, bakhil, juban pengecut dan semacam itu. Karena syariat seluruhnya eh, diturunkan lima soleh ibad untuk kepentingan hamba dan mencegah bahaya dari hamba. Jadi nasr itu hanya berkaitan dengan hukum. karena itu definisinya rafu hukmi dalile tidak ada kemudian nasab di selain itu. Khobar atau kemudian pokok-pokok iman, pokok-pokok ibadah, pokok-pokok akidah dan akhlak yang mulia atau larangan akhlak yang tercela. Dan berikutnya suruh nasri syarat naskh. Yustaratu linasri fi ma yumkinu nasruhu surutun minha. Ta'adurul jam'i baina dalilain. Fa in amkana al-jam'u fala naskha. Li imkanil amal bi kullin minhuma. Al-ilmu bi ta'akhwin nasikhi. Wa yu'lamu Zalika imma binasi au bi khabar sahabi au bi tarikhi. Misal ma ulima ta'akhuru binas kalau sesalam kuntu adin tulakum fil istimta'i minan nisa. Fa anna Allah qad harama dzalika ila yaumil qiyamati. Wa misalu ma ulima bi khabar sahabi kalau Aisyah radhiallahu anha karena fima unzila al Quran asrodaatin maklumatin yahumna thumma manusikna bi khamsin maklumatin. Wa misalu ma ulima bitarihi qaulu ta'ala al-ana khafafallahu ankum. Faqalu al-an yadullu ala ta'akhuri hadzal hukmi. Wa kadzalika wa kadzalau Zakar dzukira anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai'in qabla al-hijrati thumma hakama ba'daha bima yukhalifu fatani nasikhun subutu nasikhi wastaratal jumhur ayakuna aqwa minal mansukhi fala yunsakhu al mutawatiru indahum bil ahadi wa sabitan wal arja annahu la yustaratu ayakuna nasikhu aqwa lianna mahala nasi al hukmu wa la yustaratu fi subuti atawaturu cara nasah dipersatkan nasah untuk hal-hal yang mungkin dinasah yaitu hukum eh, surutun be, beberapa syarat minha diantaranya yang pertama tidak mungkin al-jam'i dikompromikan, digabungkan, disatukan di antara dua dalil. Fa'in amkan jika mungkin al-jam'u dikompromikan fala naskha maka tidak ada nasakh. Liimkanil amal karena mungkin untuk beramal bikulin minhuma dengan setiap dari keduanya. Karena prioritas yang pertama adalah al-jam'u bainal adillah. Ya, jika kemudian nampak kemudian terdapat beberapa dalil yang bertentangan, maka dijamak dulu semacam uh, batalnya wudhu karena makan daging unta. Ada hadis menyatakan demikian. Lihat kalau Muslim. Ada kemudian hadis yang lain yang mengatakan bahasanya perkara Nabi yang terakhir adalah tidak berwudu sesudah makan makanan yang tersentuh api Maka sebagian ulama berpendapat bahasanya batalnya uh, batalnya wudhu karena makan daging unta itu mansuh dengan alasan hadis dan juga hadis yang sahih yang mengatakan bahasanya perkara terakhir Nabi adalah tidak berwudhu setelah memakan uh, sesuatu yang uh, dimakan dengan atau, yang tersentuh dengan api, tersentuh api bakar. Itu ada ulama yang berpendapat demikian mansuh. Maka kita katakan mansuh dalam hal ini tidak tepat. Kenapa? Karena syarat mansuh tak ta'adrul jana. Tidak mungkin dikompromikan dan hadis ini bisa dikompromikan. Karena Nabi SAW menyatakan, nah, memerintahkan untuk kemudian berwudu ketika makan daging unta. Dan yang namanya kemudian daging unta di sini dalam hadis di sini itu umum mutlak daging unta mentah, daging unta matang dipanggang, eh, atau kemudian mentah-mentah ditelan. Maka semuanya membatalkan wudhu. Sedangkan yang kemudian tadi itu adalah khusus untuk kemudian yang terkena semua makanan yang kena api, semua makanan. Padahal untuk masalah daging tidak dipersyaratkan harus yang terkena api nah karena itu mungkin untuk kemudian dijana ya, mungkin untuk kemudian tidak dikompromikan ya, untuk kemudian dikompromikan dengan kita katakan di sini bukan uh, ya, dengan kita dikatakan bahasa makan makan makan makanan yang kena api itu adalah tidak wajib untuk berwudu akan tapi dianjurkan untuk sebagian lama dianjurkan berwudu kecuali jika yang kemudian yang dimakan adalah daging unta maka kemudian untuk daging unta yang matang ini taksis maka hadis yang menyatakan berwudu karena makan daging unta itu taksis untuk hadis tadi jika ontanya daging untanya adalah daging unta yang dibakar maka hadis ini taksis untuk hadis yang tadi untuk kompromi taksis itu salah satu bentuk kompromi sedangkan jika kemudian yang dimakan daging mentah daging unta mentah ya maka termasuk dalam hadis ini secara ya, berdasarkan ke kemutlakan Yang kedua al ilmu bita'afi nasikh punya pengetahuan tentang bahasanya yang menghapus itu tak akur agak belakangan daripada yang dihapus yang dihapus itu duluan yang nasih itu belakangan bagaimana cara mengetahui tak akur di sini Wayuk lam dalika dan itu diketahui dengan tiga cara Pertama dengan nas dalil Yang kedua dengan berita seorang sahabat Atau dengan sejarah yang bisa kita simpulkan yang pertama yang diketahui eh, apa uh, taakhurnya dengan nas agak belakangannya dengan nas ada sabda Nabi SAW dulu aku mengizinkan kalian fil istimta minan nisa untuk nikah mut'a wa anna Allah qad harama dalika ila yaumil qiyamah dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan nikah mut'a nikah kontrak ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat maka ini nas mansohnya eh, ini dari nas ini kita tahu bahasanya <clears throat> nasir dalam hal ini itu agak belakangan karena Nabi katakan kuntu adin tulaku dulu aku mengizinkan maka sekarang tidak bahkan tidaknya ditegaskan ilayah yaumil maka ini menunjukkan kalau hadis ini datangnya lebih belakang daripada hadis yang menunjukkan bolehnya nikah muta. Yang kedua adalah ma'ulima nah, ta'akhur yang diketahui dengan berita seorang sahabat yaitu perkataan Aisyah karena bima unzil di antara termasuk ayat yang diturunkan dari Al-Quran ada yang bunyi, ada yang berbunyi asr wadoatin maklumatin yahrumna Ya, 10 kali susuan yang nyata itu menyebabkan mahram. Suma kemudian dihapus bikhamsin maklumatin dengan lima kali susuan yang jelas. Maka kita ketahui bahasanya lima kali susuan itu belakangan daripada yang sepuluh kali susuan berdasarkan penjelasan Aisyah. Nah, dan Hadis nah, di sini diantara dalil yang menunjukkan bahasanya eh, yang benarnya pendapat Imam Syafi'i eh, bahasanya susuan yang menyebabkan mahram adalah lima kali susuan. Tidak sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kalau jumhur ulama asal sudah pernah nyusu itu jadi mahram. Eh, asal sudah meskipun cuma sekali sekali nyusu jadi mahram itu pendapat jumhur. Maka Imam Syafi'i dalam hal ini mengatakan tidak. Bau baru jadi mahram kalau lima kali susuan dan salah satu dalilnya adalah ini. Dan ini pendapat yang dinilai sebagai pendapat yang uh, terkuat oleh yang kuat oleh banyak ulama. Kemudian contoh yang diketahui dengan tarikh dengan sejarah al-an. Sekarang Allah memberikan keringan untuk kalian. Fakalu al-an maka kata-kata al-an menunjukkan ta'akhur belakangannya hukum ini. Wakada demikian juga lalu dikor seandainya disebutkan kalau Nabi SAW hakam bisa menghukumi sesuatu sebelum hijrah, kemudian hakam menghukumi sesudah hijrah, sesudah hijrah bima yukhalifuhu dengan sesuatu yang menyelisihinya. Fatani nasihun. Maka dalil yang kedua itu adalah dalil yang menghapus. Ini diantara salah satu faedah ah, maki dan madani mengetahui mana ayat yang maki dan mana ayat yang madani. Salah satu faedahnya. Ketika kita tahu ayat ini maki dan ayat ini madani, kemudian maknanya itu kemudian kontradiktif dan eh, tidak e, mungkin e, eh, ta'azur jam uhu atau jam uhuma tidak mungkin kemudian kompromikan, maka kita katakan yang madani itu menghapus untuk ayat yang maki Kemudian yang ketiga subutun nasikh adanya dalil yang menghapus. kalau jumhur dan jumhur ulama, jumhur usuliyun mencaratkan tidaknya nasir itu akwa lebih kuat daripada yang dihapus. Oleh karena itu menurut jumhur tidak ada nasir dalil mutawatir, hadis mutawatir menurut jumhur bil ahad tidak mungkin dan tidak boleh jenazah dengan hadis ahad Pengkana nasabitan meskipun hadis ahad tersebut adalah hadis yang sahih namun wal arja yang lebih rajih la yustarat tidaklah dipersyaratkan kena nasir dalil yang menghapus lebih kuat di anak mahalan nasri karena e, tempat dari nasr adalah masalah hukum bukan bukan dalil bukan mutawatir dan ahad namun hukumnya maka selama itu kemudian dalilnya semua adalah sahih dan kemudian hukumnya bertentangan, tidak bisa kemudian dikompromikan dan diketahui mana yang belakangan dan mana yang duluan, maka terjadilah nasakh. Walistaratu fi subutihi dan tidaklah disyaratkan untuk menetapkan satu hukum atau watur harus dalil yang mutawatir Quran atau hadis mutawatir. Tidak ada syarat untuk menetapkan hukum dengan hadis atau dalil mutawatir dan masalah nasakh dalam masalah hukum. Oleh karena itu tidak dipersyaratkan harus kemudian seimbang, sama-sama tawatir atau lebih kuat. Hadis ahad di eh, nasakh dengan hadis mutawatir. Tidak dipersyaratkan demikian. Boleh saja hadis ahad menasakh mutawatir. Dan yang terakhir aksa munaskhi yang kau simunas rubi tibari nasi al mansuhi ila salah satu aksamin Al-awal manusikha hukmuhu wa baqiya labduhu wa hadha wal kathir fil Qur'ani. Misalu ayata al-musatarati wa huma qauluhu ta'ala iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Al-ayat. Nusikha hukmuha fi qouli ta'ala al-an khafafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Fayakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain wa yakum minkum alfun yaghlibu alfain bi idnillahi wallahu ma'as sabirin. Wa hikmatun naskhil hukmi tuna lafzi baqa'u sawabi tilawati wa tazkirul ummati bi hikmatin naskhi. Atani man lafzuhu wa baqiya hukmuhu ka ayati rasmi. Faqad thabata fi sahihain min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kana fima unzila ayatu faqara'naha wa aqalnaha wa Warajama Rasulullah SAW Warajamna ba'dahu Fa'aksha intola bin binasi zamanun ayakula qailun wallahi mana jitu rajma fi kitabillah fayadillu bitarki faridatin anjalaha Allahu wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala manjana ida idza ahsana min rijali wa nisa'i wa qamat al bayinatu awkan al hablu awil i'tirafu Wa hikmatun naskhi lafzi tunal hukmi ikhtifarul ummati fil amali bima la yajiduna lafzahu fil Qur'ani wa tahqiqu imanihim bima anzalallahu aksa halal yahud alladzina hawalu katma nasi ratmi fit tawrati salis manusyqa hukmuhu wa lafzuhu kanasri asra asabiki fi hadisi Aisyah radhiyallahu anha Bayangkasimu nasru bi'tibari nasihi arba'ata aksamin Nasrul Qur'ani bil pilkuan wa misalhu ayatul musatarati Nasrul Qur'an di sunnah acit lahu mitalan saliman Nasrul sunnah pilkuani Qur'ani wa misalhu nasrul istiqbali baitil maqdis Asabiti bi sunnati bi istiqbalil ka'bati Asabiti bi qoli ta'ala Fawali wajahaka syatrul haram fahai haitsu kuntum fawalu juhakum syatara. rate nasu sunnah bisunnah sunnah. Wa misalu qauluhu sallam kuntuna haitukum an anin nabid fil awiyati fa ashribu atau ashribu fi ma syi'tum wala tashrabu muskira. Hikmatu nasri li nasri hikamun muta'adidatun hikamun ya bacanya bukan hukmun hikamon jamaknya hikmah kalau hukmon lain lagi mura'atu matalihil ibadi bitasri'i ma anfa'u lahum fi dinihim wa dunyahum at-tatawuru fi tajri'i hatta yablughal kamala ikhtibarul mukallafina bistidadihim liqabuli tahawuli min hukmin ila akhara wa ridahum bidzalik ikhtibarul mukallafina bi qiyamihim biwadhifati syukri idza kana nasru ila akhafa wa wadhifati sabri idza kana nasru ila asqala Pembagian aksa munasr macam-macam nasr terbagi nasr biktibar dengan melihat dalil yang dimansuh menjadi tiga macam. Pertama, eh, manusia hukmuhu yang dihapus adalah hukumnya, ialah ya zuhu dan lafat dalil masih tetap ada. Inilah yang banyak dalam Al-Qur'an. Contohnya dua ayat yang disebut dengan ayat musabara. Itu firman Allah di surat Al-Anfal, "Jika kalian 20 yang dan itu semua bersabar, maka bisa mengalahkan 200." yang satu banding sepuluh dihapus hukumnya dengan firman Allah di ayat berikutnya sekarang Allah memberikan keringanan jika kalian seribu maka harus bisa mengalahkan dua ribu dengan izin Allah dan Allah bersama uh, oh kelewatannya wa alimah dan Allah tahu anafikum do'fa ada kelemahan di tengah-tengah kalian maka jika kalian seratus orang yang bersabar maka harus bisa mengalahkan dua ratus dan jika kalian seribu, maka harus bisa mengalahkan dua ribu dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan hikmah dihapusnya hukum namun tanpa lafaz adalah supaya tetap ada pahala karena membaca ayatnya. Membaca lafaz tersebut. Yang kedua, untuk mengingatkan umat dengan hikmah nasr yaitu apa bersyukur diingatkan supaya bersyukur coba kalau kemudian perang harus satu bisa mengalahkan sepuluh sekarang ringan satu mengalahkan dua satu ringan bagi orang yang latihan dan punya ya, berlatih untuk itu kemudian yang kedua yang dihapus adalah lafadznya. Lafadznya tidak ada dalam Al-Quran. Wabaknya hukum namun hukumnya masih ada. Contohnya ayat rajam. Fakat sabata, sabata di sini maknanya ada terdapat. Kalau sabit di paragraf atau di halaman sebelumnya maknanya sahih. Maka sabata itu terkadang maknanya hada khairu sabit. Ini tidak sahih Kadang sabit itu maknanya sahih, terkadang sabata itu maknanya sabit itu maknanya terdapat. Fakat sabata terdapat dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Umar bin Khattab anhu mengatakan, karena fima unzil di antara ayat yang pernah diturunkan adalah ayat rajmi, ayat tentang rajam kami dulu membacanya dan kami sudah memahaminya wawainaha dan kami sudah menghafalnya Rasul pun sudah pernah merajam dan kami para khalifah sudah merajam sesudahnya sesudah wafatnya Rasul maka aku khawatir intola bin si zaman jika zaman tolak sudah semakin bertambah pula qail ada orang yang mengatakan wallah demi Allah kami tidak dapatkan ayat rajam dalam kitabullah. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Umar itu terjadi. Ini menunjukkan karomah untuk eh, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang kemudian beliau kabarkan, beliau perkirakan itu terjadi. Dan ada sebagian kemudian kaum muslimin yang menolak hukum salah satu alasannya kami tidak mau menerima hadis kami hanya menerima Quran di Quran tidak ada rojak ini kan salah satu fikih khawarij Ya, salah satu fikih khawarij itu tidak mengakui hukum raja demikian juga ya, sebagian orang yang mengaku- ngaku Islam itu orang-orang liberal mereka kemudian menganggap rajam itu tidak sesuai dengan HAM Maka kemudian mereka menolak raja. Maka apa yang dikhawatirkan oleh Umar terjadi. Ini salah satu karomah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau katakan, beliau katakan beliau khawatirkan dan itu apa yang beliau katakan benar-benar terjadi. Saya dulu maka jadilah mereka sesat Bitakil batin karena meninggalkan satu hal yang wajib yang Allah turunkan dan sebenarnya rajam dalam Al-Quran satu hal yang hak satu hal yang ada, satu hal yang uh, yang berlaku alaman zina untuk orang yang berbuat zina yaitu zina yang sejati yaitu zina kemaluan karena zina ada zina mata, zina tangan dan uh, dan seterusnya zina hati uh, zina di sini maknanya adalah uh, zina yang hakiki yaitu zina dengan kemaluan in asona jika dia asona, jika dia mohsin, siapa itu mohsin? Mohsin itu adalah orang yang sudah uh, menikah dengan nikah yang sahih dengan nikah yang sah kalau sudah pernah nikah namun nikahnya adalah nikah yang fasid nikah yang tidak sah ya maka tidak teranggap sebagai muhsin syarat muhsin sudah nikah dan yang kedua nikahnya nikah yang sah. Minarijal wanita baik muhsin tersebut laki-laki ataupun perempuan. Eh, kapan bisa kemudian hukum rajam? Komat al-bayinah jika ada bukti yaitu empat orang saksi Aukan al-habal atau terjadi hamil bagi seorang perempuan yang tidak ber suami awal iktiraf atau pengakuan mengaku kalau diraja mengaku kalau berbuat zina sedangkan untuk kemudian al-habl maka ini satu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama ada ulama yang kemudian menerima me, e, pendapat dengan pendapat Umar bin Khattab itu ada seorang perempuan tidak bersuami dia bukan budak yang dikumpuli oleh tuannya kok hamil maka ini berarti dia zina nah, ada sebagian ulama yang juga uh, uh, tidak menerimanya dengan alasan kan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain dan pendapat yang paling kuat tentang hal ini adalah uh, eh, Habel itu adalah tanda kehamilan adalah yang diri alam oleh seorang perempuan yang tidak bersuami dan tidak punya pemilik yaitu bukan budak perempuan maka adalah bukti zina jika kemudian dia tidak bisa memberikan alasan yang makul jika dia tidak bisa memberikan alasan yang bisa diterima yang makbul kalau dia kemudian punya alasan jadi perkosa dan ada bukti untuk hal tersebut atau alasan yang lainnya e, maka nah maka dia tidak atau terhindar dari hukuman rajam namun jika dia tidak bisa memberikan alasan yang bisa diterima nah, nah, alasannya kemudian sangat dibuat-buat dan nggak masuk akal maka hamil adalah bukti dia berbuat zina wa hikmatun lafzi dan hikmah dinasakannya lafaz tanpa hukum adalah ikhtibar untuk menguji umat ini itu ujiannya adalah tentang mengamalkan bimalaya jud bimalaya jidun hukum yang tidak mereka dapatkan lafaznya dalam Al-Quran. Maka siapa yang kemudian benar-benar eh, seorang yang taslim terhadap hukum Allah meskipun di Quran tidak ada, dia imani eh, dan kemudian dia amalkan. Dan mana yang kemudian eh, tidak sempurna taslimnya. Wetahkik dan merealisasikan iman menunjukkan imam yang iman yang sejati dengan apa yang Allah turunkan kebalikan dengan keadaan orang-orang Yahudi Orang Yahudi gimana? Ayat ajam ada di Taurat namun mereka menutup-nutupinya. Allah dihawalu mereka menutup-nutupi katam untuk menyembunyikan nas rajam dalam Taurat. Kalau umat Islam bahkan tidak ada rajam dalam Quran. Diimani, diamalkan. Yahudi ada rajam dalam Taurat. Dan mereka sembunyi-sembunyikan, mereka katakan tidak ada dan sebagainya. Yang ketiga, nasakh hukum dan lapatnya sekaligus. Contohnya nasakh 10 rodoat, 10 susuan yang telah lewat dalam hadis Aisyah. Kata Aisyah telah dihapus dengan lima kali susuan. Nah, untuk ayat tentang 10 kali susuan tidak ada dalam Al-Quran lafadznya dan hukumnya juga tidak berlaku. Dan ayat tentang kemudian lima kali susuan, tadi kata Aisyah ada ayat tentang lima kali susuan, ya? Nah ayat tentang lima kali susuan itu mansuh lafadznya, namun tidak mansuh hukumnya. Itu untuk contoh eh, yang kedua, bisa untuk contoh yang kedua nasru lafzi wa baqiya hukmuhu. Contoh yang lain adalah tentang 10 kali susuan, tentang 5 kali susuan. Kita tidak temukan dalam Al-Qur'an dan mushaf Al-Qur'an hal ini. Maka dia mansuh lafadznya, akatan hukumnya tetap berlaku. Wayang kosim dan terbagi nasr dengan melihat dalil yang menghapus menjadi empat macam. Al-Quran dihapus dengan Al-Quran contohnya ayat musabarah e, Al-Quran dihapus dengan sunnah namun lam ajid aku tidak temukan contoh yang saliman yang tepat yang ketiga nasar sunnah dengan Quran sunnah hadis dinasar dengan Quran contohnya dihapuskannya hukum sholat menghadap Baitul Maqdis asabit di sunnah yang ada berdasarkan hadis dihapus dengan hukum menghadap Ka'bah yang ada dalam Al-Quran yaitu firman Allah palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada maka palingkanlah wajahmu setelah ke arah Masjidil Haram ini menghapus hadis yang memerintahkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis yang keempat eh, sunnah hadis dinasah dengan hadis contohnya dulu aku melarang kalian ayu nabi fil iya untuk membuat nabis dalam beberapa jenis wadah. Ya, nah, nabis itu apa? Eh, air dan dikasih koma koma direndam di sana semalam. Ya, dan nanti paginya airnya akan ya, akan kemudian manis kemudian meminumnya nabit yang dimaksudkan di sini ada nabit yang bukan khamar karena nabit itu terkadang nanti bisa jadi khamar ini air dikasih kemudian kurma dan dibiarkan eh, dan ditutupi rapat nanti bisa jadi khamar bisa jadi memabukkan nabi yang dimaksudkan nabi yang bukan khamar maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang itu membuat nabi membuat nabi fil awiyah dalam wadah-wadah tertentu. Ada beberapa wadah itu Nabi larang pertama kali untuk dipakai untuk membuat nabi. Ada beberapa wadah tertentu yang Nabi larang. Nah, setelah itu kemudian larangan untuk kemudian membuat nabi di wadah-wadah tersebut Nabi hapus. Nabi katakan fasribu fi masih itu maka minumlah dengan wadah apapun yang kalian sukai. Wala tasrabu muskiro asal tidak meminum sesuatu yang memabukkan. Terserah wadahnya apa aja bebas. Gitu. Dulu ada larangan untuk wadah-wadah tertentu itu tidak boleh dipakai. Dan kemudian eh, ada orang bikin wadah dari labu salah satunya. Labu dibuat nggak tahu bentuk labu seperti apa labu labu Arab mungkin mestinya nah, itu kemudian dibuat jegongan nah, bisa kemudian nah, bisa untuk minum nah, itu kemudian bikin nabit di situ nggak boleh salah satunya ada empat atau lima wadah nah itu dengan hadis ini Nabi batalkan hukum ini Nabi hapus dah pasri buhi masyiktum minumlah pakai wadah apapun asal jangan minum khamr Diatkan Imam Ahmad. Hikmah nasakh. Nasakh memiliki hikamun muta'adidah, hikmah-hikmah yang banyak diantaranya dalam memperhatikan kepentingan atau masalah hamba manusia ditasrik dengan menetapkan syariat atau aturan yang anfa lebih bermanfaat untuk mereka di dunia dan aga, e, dunia dan agama dan dunia mereka. Tatawur perkembangan dalam tasrik penetapan hukum hatta yablughul kamal sehingga sampai derajat sempurna. Yang ketiga, ikhtibar menguji mukalaf menguji kita manusia bistidat eh, supaya kemudian punya kesiapan likopun untuk menerima tahawul perubahan dari satu hukum kepada hukum yang lain dan ridho dengan hal tersebut. Maka nampak seorang yang kemudian itiba dia taat hukum karena apa? Karena itu hukum Allah. Maka ketika berubah maka dia akan taat. Dengan orang yang kemudian taat hukum karena kepentingan-kepentingan tertentu. Hukumnya diubah, maka akan terasa berat. Kemudian menguji para mukallaf pikiran supaya melaksanakan tugas yaitu bersyukur jika nasak ini ila akhaf kepada hukum yang lebih ringan bahwa wazifatu sabar dan eh, tugas untuk bersabar jika nasak ini kepada akal pada yang lebih berat kalau Nasar pada yang lebih ringan berarti sebagian yang telah kita contohkan Nasar pada yang lebih berat Contohnya adalah Puasa yang wajib Puasa yang wajib pertama kali puasa asura Cuma sehari Setelah itu kemudian Dihapus kewajiban puasa asura Dan puasa wajib jadi puasa Ramadan satu bulan jelas puasa satu, bulan itu asal lebih berat daripada puasa asura cuma sehari Ada pertanyaan? Jika tidak ada, tolong berpikir satu menit untuk memberikan contoh nasr. <laughs> Banyak sekali nasr itu, selain yang sudah saya sebutkan atau disebutkan dalam buku. Nasar itu banyak sekali. Dalam masalah banyak masalah dalam masalah pernikahan, masalah ini, ada nasr dalam sholat, ada nasr dalam puasa, ada nasr banyak sekali nasr dalam haji ada nasr satu-satu satu-satu aja <laughs> satu-satu masih masih sisa banyak <laughs> dari deret yang belakang ambrol sendiri, ya terus dinasak dengan ya ya bisa lah meskipun artinya semula maksud saya cuma nasak dalam syariat Muhammad aja <laughs> Iya. <laughs> Ya udah nggak apa-apa lah. ya terusnya. Yo, lewat dulu gimana? Nah. Hah? <laughs> oh, itu temannya, temannya lewat itu. Hah? Oh, masa belum? Dah satu menit belum lebih. Ini siapa? Siapa nama tuh? Hah? Dedi ya? Hah? Ya, nah, dulu sholat itu 50 rakaat di <laughs> Itu termasuk nasak Belum meskipun karena nasak itu ada yang sampai dilaksanakan dan ada yang ada nasak yang belum sampai dilaksanakan sudah dinasak Contohnya contoh nasak yang sebelum dilaksanakan sudah dinasak ini. Ada contoh yang lain. Belum sampai dilaksanakan sudah dinasak ada contoh yang lain. Ini salah satu contohnya. Dan ya meskipun yang banyak nasr itu sudah dilaksanakan, sudah ada nasr. Nah, terus pada Apa? Ya. Ya. ya. ya. dulu mau ngomong sama Nabi ada ayat memerintahkan untuk bayar sedekah dulu sedekah dulu sama orang miskin baru dan e, ngobrol sama Nabi belum sampai dilaksanakan ini dari nasakh ini contoh nasakh sebelum dilaksanakan <clears throat> ya terus hmm iya hmm? Iya. Dulu sholat itu dua rakaat, dua rakaat, dan setelah hijrah ke Madinah dan baru ada penambahan empat rokaat banyak kan ayo terus Hah? Ya. Atau yang minimal ada ulama yang mengatakan di nasr, ya nanti bisa kemudian dilihat uh, pendapatnya kuat pendak, ya nanti yang itu faktor apa tambahan ini jelas ulama ada ulama mengatakan ini nasak dan ini. Ini dah istilahnya ada lebih luas lagi. Cuma sekedar pendapat tidak apa-apa. Nah, benar? Guru pada itu boleh memilih puasa atau Iya, boleh Ya, kemudian dilakukan harus melaksanakan. Semua harus puasa semua, iya. ya. iya. Hah? Ya adalah, nggak apa-apa. saya Iya, iya. Tidak boleh sujud pada. Iya. Ada? Oh, banyak kan? Kita nggak usah, nggak tidak harus nasah umat Muhammad, bebas nggak? Masak kemudian puasa bicaranya Maria ya. Lalu Hah? Ghanimah ya. Gimana Ghanimah? Tidak tidak boleh dan sekarang boleh ya terus. Tinggal satu dua tiga loh empat lah. Halo, ada atmo? Hah? Halo. Apa PR aja? Kalau saya dapat banyak loh. eh, jadi gimana? PR kok? Mungkin yang hemat sebelumnya. Ya, gimana? Tapi nggak tahu syariat pernah dengar ya. <laughs> yang itu kena nanti itu harus di potong ya. Dan kalau kayak Muhammad ya, ya. Ayo. Kalau enggak ya PR beneran loh. <laughs> Kalau PR 5. Nyerah PR aja lima lima lima belas masalah nikah misalnya tak ah, masalah apa ihdad masalah bergabung itu kalau dulu bergabung atau ini uh, eh, ini ya bergabung ya dalam nah, nah ini syariat Nabi Muhammad Pertama kali sepuluh, iya, iya. Pertama kali nak ihdat itu satu tahun. Orang yang kemudian ditinggal mati oleh kemudian oleh kemudian apa, oleh suaminya maka dia bergabung selama satu tahun. Kemudian dinasak terus jadi kemudian empat bulan sepuluh hari. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Hampir di semua bab fikih kita temukan ini nasakh, ini nasakh dan itu nasakh yang sahih apalagi cuma tambah tadi cukup ada klaim nasakh lebih banyak lah tentang jenazah ada nasakh tentang salat jenazah itu ada nasakh dan banyak ya nah, jangan tak sebutkan nanti kehabisan nanti kan ya lima ya, lima ya lima belas